السلام عليكم wabarakatuh. Alhamdulillah. وبركاته segala puji bagi Allah karena memang hanya dia yang berhak dan pantas untuk dipuji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وأصحابه ومن والاه Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Untuk utusan Allah Baginda Nabi kita Muhammad bin Abdullah Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri beliau Anak cucu beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang taat dan patuh dengan perintah Allah dan Rasul. Amma ba'd. <clears throat> Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'. Semoga kita yang pada pagi hari ini datang menuntut ilmu. Allah meridhoi kita dan menjadikan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan menuntut ilmu. Ilmu ini urusan yang urusan yang sangat urgen sekali. Dan disebutkan tapi para salaf mereka mengatakan inna hadzal ilma din. Ilmu ini agama. Agama itu jalan hidup kalian. Agama itu pegangan hidup kita. Fanduru aman tak khudur dinakum. Maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Terus terang, dengan adanya media, dengan mudahnya sarana menuntut ilmu dan dengan gampangnya semua berbicara dan menulis tidak sedikit umat yang hidup dalam kebimbangan akhirnya dia nggak paham sikap seperti apa yang harusnya dia ambil dalam beragama munculnya sempalan-sempalan Islam subhanallah di Indonesia ini banyak nabi-nabi baru ya. Tapi mungkin sebagian tidak mendengarnya. Beberapa waktu yang lalu ketika anak ke Cianjur. Iya insya Allah Cianjur. Kita ngobrol sama orang MUI. Dia cerita, Ustaz, saya tahu di Cianjur ini Ustaz, ada yang mengaku jadi Nabi Idris. Nah, dan banyak pengikutnya. Kenapa? Karena dia tidak punya pegangan agama yang jelas. Sehingga siapa saja yang berbicara dan apa saja yang disampaikan itu direkam oleh dia dan diterima. Ketika muncul Lia Eden yang mengaku sebagai titisannya Maria, Ini pentingnya kita berhati-hati belajar. Ketika itu anak masih di Jakarta tahun 97 1418-1419 Hijriah. Dengar berita ada yang mengaku San Maryam, kita tertarik untuk ke sana. Kita lagi di Libya, berangkat kita. Mahasiswa nih. Sampai sana, Masya Allah, ramai rumah. Banyak pengikutnya. Bahkan tangan kanannya itu adalah lulusan YN. Lulusan YN. Kita ngobrol sama dia, mas. Sampai aku bisa ikut dia. Kita nggak kebayang ya, ada orang belajar agama tapi ikut yang mengaku titisannya Maryam. Apa jawabannya dia? Ini pengalaman batin. Aduh. Anak kayaknya harus minum pengalaman itu. <laughs> Baik lagi lagi diambil dari sumur air. Ya. Eh, kulihat. Maka ya, ilmu itu penting. Anak-anak kita perlu pendidikan ilmu yang cukup dan yang benar. Orang tua jangan hanya perhatian sama masalah dunia. Karena kalau tidak anak nanti akan cari agamanya. Kalau dapat guru yang baik, alhamdulillah. Kalau dapat yang tidak baik, nyeleneh tuh di kampus Surabaya di ITS anak ketemu dengan salah satu dosen di UNES dia lulusan ITS dia mau Ustaz anak itu dulu waktu sekolah di ITS anak bergabung di kantin kantin itu anak-anak intelek anak-anak yang ngomongnya ngawur-ngawur sambil ngobrol macam-macam besok kita Ngobrol Tuhan itu matahari. Macam-macam. Besok ganti lagi Tuhannya. Enggak, matahari nggak bisa jadi Tuhan. Ngomongnya ngawur-ngawur. Bahkan bisa ada satanisme di kampus kita. Penyembah setan aja Ini di kampus ya. Penyembah setan. Yang mereka makannya kucing. Di kampus itu kucing ditangkapin Ustaz. Dimakan. Tengkoraknya dibikin gantungan kunci. Dibikin apa. Itu ada di kampus. Sebagian orang tua nggak peduli. Dia hanya peduli sama IP anaknya. Nah, lulus, nilainya bagus. Mantap. Lanjutkan. S2, lanjutkan. Nggak tahu anaknya sudah jadi penyembah syaitan. Na'udzubillah min Dan ini butuh kepedulian orang tua dengan akhirat anaknya. Tapi Alhamdulillah, kajian kita pada pagi hari ini dihadirin mayoritas anak-anak muda. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada antum semua untuk melanjutkan perjuangan orang-orang yang sudah tua. Nikmat sebuah kemerdekaan. NKRI harga mati. Itu sering didengungkan. Dan kita berharap NKRI terus dijaga oleh Allah SWT. Berbicara tentang nikmat kemerdekaan saat kita bukan 17 Agustus. Orang hanya mengingat kemerdekaan 17 Agustus. Seharusnya nikmat itu harus ada pada diri kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan apa? Atas berkat rahmat Allah. Bukan karena bambu runcing kita merdeka. Lah, bukan karena sekutu yang mengebom Nagasaki dan Hiroshima kita merdeka, tapi atas berkat rahmat Allah. Tuh. Jangan sampai seperti Korun yang selalu mengatakan anak. Kita yang berbuat, kita yang melakukan. Lah, banyak orang yang berbuat kayak antum tapi tidak berhasil. Namun Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tapi perlu diketahui bahwa penjajahan yang sebenarnya bukan penjajahan fisik. Tatkala seorang dijajah fisiknya, dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat, masya Allah. Antum melihat ke sana semua ada air buat anda. Nah, Insya Anak mau air putih bukan air biru. Oh wadahnya sendiri. Insya Allah. Kok menakutkan banget. Ya? penjajahan yang sebenarnya bukan penjajahan fisik. Tatkala seorang dipukul punggungnya untuk mengangkat batu. Tatkala seorang dipekerjakan tanpa upah dan gaji, kerja rodi. Untuk kalau lihat jalan dari Anyer sampai Penarukan. Rel kereta api dari Anyer juga sampai Penarukan, Mama itu di bawah sana banyak tulang belulang nenek moyang kita. Nah, dan itu kan penjajahan yang sebenarnya. Karena sejatinya semua akan mati. Dan semua akan dimakan tubuhnya oleh cacing dan binatang-binatang tanah. Tapi penjajahan yang sebenarnya penjajahan jiwa. Tatkala jiwa manusia dijajah oleh syaitan. Tatkala para sahabat Nabi mendekati perbatasan negara Persia, bahkan sudah masuk Persia ketika perang Qadisiyah. Di situ terjadi dialog. Rustum meminta delegasi kaum muslimin untuk datang menjumpai Rustum. Lalu Rustum bertanya, Majak bikum?" Apa yang menyebabkan kalian datang nih? Kalian yang awalnya hidup dalam kesulitan. Kalian yang berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun saling membunuh di antara diri kalian. Sekarang kalian bisa datang nih ke negeri kita. Mau ngapain kalian? Apa kata para sahabat Nabi? Allah ja'abina. Allah yang mendatangkan kita nih. Linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami diutus ke sini ini untuk membebaskan umat manusia. Dari yang sebelumnya mereka menyembah sesama hamba. Mentuhankan makhluk agar mereka beribadah hanya kepada Allah pencipta mereka. Allah tuh yang membawa kita untuk mengeluarkan umat manusia dari kezaliman menuju keadilan. Itu sebenarnya kalau kita bicara kemerdekaan, tak tatkala orang merdeka dari belenggu syaitan dan iblis. Tatkala dia kenal dengan penciptanya. Tatkala dia bisa ruku, sujud dan tahu kepada siapa dia memohon dan meminta. Hadihil huriyah. Bebas manusia. Orang-orang yang dipenjara sebagian mereka bebas di penjara. Dan orang-orang yang hidup di luar penjara, sebagian mereka sejatinya sedang di penjara. Karena tadi masalahnya masalah hati, masalah itu iman. Kita bersyukur kepada Allah kita sudah merdeka. Secara negara kemerdekaan negara Republik Indonesia diakui. Kita memiliki negara yang dahulunya kita dijajah 350 tahun. Nah. Tapi apakah manusia-manusia yang di dalamnya sudah merdeka? Wallahu a'lam. Apakah negeri kita secara ekonomi sudah merdeka? Wallahu a'lam. Secara politik sudah merdeka? Mungkin ada intervensi dari negara-negara luar kepada negeri kita. Secara ekonomi mungkin ada negeri lain yang ingin menguasai ekonomi negeri kita, yang ingin memperbudak negeri kita. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan menjadi budak di negeri sendiri. Ya. Allah Apakah yang diucapkan itu benar? Apakah sebagian merasakan yang seperti itu? Tapi yang jelas, kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Dan di negeri kita, negeri terdiri dari berapa pulau jemaah? Anda mau kasih hadiah. Mana hadiahnya? Masya Allah. Masya Allah. Sebutkan berapa pulau di negeri kita. 17 ribu. 17 ribu. Kurang kayak. 17.800 kelebihan. Eh, Kayaknya ini yang benar. Saya kalau begitu. Nah, banyak pulau kita dan yang dihuni cuma 6000 dan sebagian sudah tenggelam. Sebagian pulau yang ribu tenggelam karena dikeruk pasir ini. Sehingga hilang pulau tersebut. Ya. Allah menciptakan negeri ini dan kita tidak pernah turut campur dalam penciptaan. Ini bumi milik Allah. Siapa yang menjadikan pulau-pulau begitu banyak? Allah. Sebelum kemerdekaan pulau-pulau itu sudah ada. Ketika dalam penjajahan Belanda pulau-pulau itu sudah ada. Hutan-hutan Kalimantan sudah ada. Tatkala merdeka, itu milik Allah. Ada berapa suku di negeri kita? Banyak. Ada berapa bahasa? Banyak. Akhirnya muncul istilah bineka tunggal ika. Islam lebih dari itu. Islam menghargai perbedaan lebih dari itu jemaah. Bahkan semua negeri itu bineka tunggal ika. Semua negeri. Kalau enggak mereka akan berantem sendiri. Emangnya orang-orang yang berada di Australia itu dari satu suku. Satu suku mereka. Ya. Orang-orang yang ada di Inggris dari satu suku enggak. Orang-orang yang ada di negeri ini, di Mesir. Mereka satu suku. Di Aljazir enggak. Ada orang Arab, ada orang non-Arab, ada suku barbar, suku barbar, macam-macam. Memang Allah menciptakan kita beragam. Keberagaman itu agar kita saling mengenal. Bukan saling mencaci, bukan saling memaki. Allah mengatakan di surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan. nas, Wahai umat manusia. Allah memanggil bukan bangsa Arab. Di Al-Quran ada nggak panggilan wahai bangsa Arab? Ada nggak? Yang bilang ada anak kasih hadiah. Nah, yang ada ya ayuhan nas atau ya ayuhan ladina aman. Itu panggilan Al-Quran kepada umat manusia. Ya ayuhan nas. Yang merasa manusia dengarkan. Apa kata Allah? Inna khalaqnakum min zakarin wa unta. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari lelaki dan wanita. Berarti nenek moyang kita itu satu. Anak sama antum ini saudara. Kakek antum ada. Nenek antum Hawa sama-sama untuk apa Allah menjadikan itu? Kemudian Allah memperbanyak umat manusia. Lelaki wanita yang banyak sekali. Yang kadang-kadang kita tidak saling mengenal. Kata Allah, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِنَ dan kami menjadikan kalian bangsa-bangsa dan suku-suku. Kobilah ini lebih kecil dari Syam. Bangsa Indonesia di bawahnya ada, Masya Allah, ada suku-suku yang banyak yang kecil-kecil. Banyakkan. Untuk apa itu? Untuk berbangga diri. Untuk kesombongan. Untuk memandang rendah kepada yang bukan dari bukan dari kastanya. Islam tidak mengenal kasta. Allah jelaskan syu'uban wa di ta'aruf Agar kalian saling mengenal. Anak kalau ditanya, Min, kau siapa? Ala anak Syafiq. Syafiq siapa? Syafiq bin Riza. Riza anaknya siapa? Anak anaknya Hasan. Kita dulu kalau ketemu sama orang-orang tua ditanya, Min, Syafiq bin Main anaknya siapa? Anaknya Riza. Riza bin Main Hasan. Hasan bin Main bin Abdul Qadir Basalam. Oh, anak tahu sama kakek ente. Kenal dia jadi. Oh, iya. Untuk saling mengenal. Dari mana? Uh, saya Syafiq dari Jawa. Oh, orang Jawa. Iya. Hanya untuk mengenal. Bukan untuk meremehkan orang Jawa. Atau yang Jawa meremehkan orang Bali. Yang balik meremehkan orang Papua, lah bukan untuk itu. Kalian nenek moyangnya satu. Kenapa harus merasa lebih tinggi dari yang lainnya? Makanya dulu ada istilah darah biru. Ada darah biru di mana? Hah? Darah biru, Nah, darah kalau di sini kelihatannya jadi biru. Masya Allah jamaah kayaknya itu harus merapat jamaah. Karena di belakang ada yang mau masuk. Iya, silakan mendekat jemaah. Sebelah kiri ini kosong, nih kasih jalan tuh. Sebelah kiri masih kosong, sebelah kanan juga kosong ya Ma. Bisa mendekat ke sebelah kanan nih. Masya Allah. Kosong, kosong di sini. Jadi ingat, Allah menjadikan kita berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Kadangkala anak tertawa sendiri melihat jemaah haji yang datang ke Mekah. Ada orang Indonesia tua duduk sama orang Turki. Sama-sama tua. Ngobrol jemaah. <laughs> Benar. Yang satu ngobrol. Oh. Maksudnya naik pesawat. Yang oh iya naik pesawat juga kata dia. Mana? Ada benderanya. Turki, Turki. Oh, Turki. Yang ini Indonesia pecinya ada benderanya. Ha, Indonesia. Jadi mereka saling ngobrol. Ah, ya Allah. Mereka bisa saling paham jemaah. Karena nggak punya sohib lagi sudah. Mereka harus ngobrol sama antara mereka. Tujuannya saling mengenal. Anak dari Turki, antum dari mana? Untuk mengenal. Tidak untuk merendahkan. Dan Allah tidak menjadikan sebagian orang lahir sebagai budak orang lain. Lah mereka diserahkan bebas oleh Dan kau tidak lebih baik dari ini. Ini sebuah prinsip Islam yang harus kita junjung tinggi. Al-musawah, persamaan. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari Adam dan Adam dari tanah. Yang membedakan apa kata Allah? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian. Bukan yang dari kabilah A. Bukan yang dari suku B. Bukan yang dari etnis ini. Kita kadang-kadang memandang rendah etnis Cina. Oh, Cina. Subhanallah. Emangnya kau lebih mulia dari bisa jadi dia muslim. Dia bertakwa sama Allah. Lebih mulia dari engkau. Wah. Tak boleh kita melakukan hal itu. Sebagian orang, anak tidak mau kawinkan anak-anak sama orang Jawa. Kenapa? aku nggak benar orang Jawa. Masya Allah, satu Jawa nggak ada yang benar tuh. Dia mengatakan nggak benar orang Jawa. Ini termasuk suudon seorang Jawa. Anak ingat ada seorang ibu, dia mengatakan, Anak, Ustaz, anak waktu, waktu anak-anak belum nikah, anak ngomong, anak tidak, nak kau jangan sampai dapat istri, orang Padang, sama orang Sunda, jangan, yang lainnya boleh. Hmm, Subhanallah Ustaz, anak-anak dapat istri, bapaknya Padang, ibunya Sunda. Bisa bayang. Karena kita seudon, emangnya mereka semua jelek? Enggak. Ada oknum yang tidak baik, ya katakan aku tidak, aku akan hati-hati, aku akan cari orang yang soleh, orang yang baik. Karena Allah mengatakan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tidak memandang kepada bangsa. Syria kalau orang ya nggak tahu di sini pandangan orang terhadap turis umpamanya. Di sini memandang turis itu orang yang tinggi nggak, maksudnya terhormat nggak? Terhormat kalau fulusnya banyak. Kadang-kadang seperti itu mereka memandang dengan harta. Ingat, Allah menjadikan kita berbeda-beda. Di Indonesia, Allah menjadikan ada banyak suku, banyak etnis, banyak bahasa, Tujuannya adalah lisa arafu Agar saling mengenal. Untuk mengenal saja. Mengatakan saya dari Sunda. Saya dari Madura. Saya dari Bugis. Saya dari Mandar. Saya dari Papua. Tanpa memandang remeh orang itu. Antum sekarang duduk bersama. Kadangkala dari awal sampai akhir. Duduk berdampingan kajian. Pulang nggak kenalan. Nuh ikhwan. Kita saudara. Seharusnya antum mau pulang dari mana mas? Tambah saudara. Oh saya dari ini masya Allah. Barakallahu fiik. Fadl mampir ke rumah. Kalau mampir beneran gimana? <laughs> Karena salah orang basa basi. Fadl mampir ke rumah. Siap saya mau mampir. Aduh. <laughs> Antum saudara antum mau mampir. Fadl. Fadl. Inna Allah alimun khabir. Allah tutup ayat ini dengan dua namanya. Alim khabir. Alim itu maha mengetahui. Khabir ini maha mengetahui secara detail. Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang pura-pura baik di depan orang lain. Di sini. Antum mungkin melihat, anu kayaknya ustadznya baik. Allah lebih tahu tentang anak daripada anak sendiri. Kita pun tak kalah berbicara tentang kehormatan dan kemuliaan, Allah lebih tahu antum lebih mulia dari dia sendiri. Sebagian orang banyak melakukan dosa, tapi keluar rumah seakan-akan dia orang baik. Allah nggak bisa dibohongi. Allah tidak tidur. Allah melihat dan mengawasi. Maka kembali kepada bini tunggal ika. Nah, kita jaga bini tunggal ika. Untuk saling mengenal. Tapi perlu dipahami. Bahwa asal manusia adalah satu. Dan asal agama mereka adalah satu. asalnya manusia ini dari kera apa dari kambing. Kita diajarin sebuah akidah yang sangat menyesatkan. Di sekolah. Bahwa asal manusia adalah dari kera. Ketika orang mengatakan asal manusia dari kera, di sini ada sebuah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan. Yang ada adalah revolusi, revolusi, evolusi. Ada evolusi, tidak ada Tuhan. Sedangkan kita umat Islam mengakui bahwasanya asal manusia adalah Adam dan Adam bertauhid kepada Allah. Kesyirikan itu datang selanjutnya. Bahkan antara Nabi Adam dengan datangnya kesyirikan itu seribu tahun alaf sana nas ala tauhid. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 213. Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahida. Dahulunya manusia adalah umat yang satu. Ingat, kalau kita bicara bineka tinggal tinggal ika, saya kita bicarakan banyak etnis, banyak suku, banyak bahasa, tapi secara global semuanya adalah umat yang satu dalam sisi agama. Umat yang satu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada mengenal Allah. Dan Allah yang mengajarkan langsung kepada Nabi Adam alaihissalam sebelum akhirnya diturunkan ke muka bumi ini. Fab'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Kemudian umat yang satu, yang agamanya satu itu terjadi perselisihan di antara mereka. Perbedaan keyakinan. Lalu Allah mengutus para nabi yang memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman kepada mereka. Wa anzala ma'ahumul kitab bil Dan Allah turunkan bersama nabi-nabinya kitab-kitab yang benar. Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Dawud Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil. Sebelumnya Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim Suh. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Allah turunkan kepada dia. Allah turunkan. Dengan benar. Apa tujuannya kitab itu diturunkan? Allah turunkan Al-Quranul Karim. Sebagai penutup semua kitab. Allah jadikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup semua Nabi. La Nabi ya ba'di. Tidak ada Nabi setelah aku. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Tujuan tu Quran diturunkan, tujuan tu Nabi Muhammad diutus adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mereka bertikai perselisihan dalam masalah Tuhan. Allah turunkan supaya orang kenal siapa roh mereka yang sebenarnya. Tapi ternyata ada sebagian orang yang tidak mau menerima keputusan. Karena hasut. Karena iri. Karena jengki, Karena kezaliman mereka. Allah katakan, وَمَا اخْتَلَفَ فِي إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُمُ الْبَيِّنَةِ yang bainahum. Orang-orang yang bertikai akhirnya adalah orang-orang yang memang karena hasad. Setelah turun kebenaran, dibacakan ke mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tampak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terbukti? Yang sudah terbukti kita lihat dan yang sudah terbukti itu membuktikan bahwa yang akan datang atau yang lainnya yang belum terbukti akan terbukti. Semua Allah sebutkan. Nabi sampaikan. Tidak akan terjadi kiamat kecuali tatkala bangsa Arab itu, orang-orang Badui itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Antum bisa bayangkan ucapan ini diucapkan oleh Nabi alaihissalam 1438 dan sebelumnya yang lain. Dan sekarang gedung tertinggi di dunia di mana? Di Arab apa di non-Arab? Di Arab kan? Bukankah ini bukti bahwa apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah benar? Hatta yatatawal nas dunia Orang akhirnya tinggi-tinggikan bangunan. Dan itu ada yang dari Di salah satu negeri yang anak kunjungi Abu Bobi mungkin. Atau Qatar, anak lupa. Qatar mungkin. Anak berangkat jemaah. Itu ada gedung-gedung yang banyak sekali. Tinggi-tinggi gedungnya. Kata yang ngantar Ustaz, itu gedung-gedung semua kosong. Jadi setiap kobilah itu bikin gedung dengan nama kobilahnya, kobilah apa. Tapi kosong ada yang tempat. Karena penduduknya memang sedikit. Hanya untuk berbangga-banggaan dengan gedung-gedung yang tinggi. Dan itu disampaikan oleh Nabi Alaihissalam. Benar yang diucapkan Nabi, bukan di Barat jemaah, bukan di Amerika, bukan di Cina, bukan di Eropa, tapi di negeri Arab. Sahabat. Apa engkau belum percaya dengan apa yang diucapkan Rasulullah SAW? Ya karena keboliman, karena kesombongan mereka, mereka tidak menerima penjelasan-penjelasan yang datang. Kata Allah, Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Di sini Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk mengikuti kebenaran. Ingat kita bisa kenal kebenaran ya Allah jemaah karena Allah yang ngasih sama kita. Bukan karena antum pantas mendapatkan hidayah, enggak. Oh kalau saya kan memang orang baik Ustaz, saya memang pantas. Subhanallah. Jangan sampai karena rahmat Allah, Allah kasih hidayah kepada orang-orang yang beriman dalam permasalahan yang diperselisihkan. Sampai sekarang masih ada yang mengatakan Tuhan tiga tiga satu. Orang-orang Islam enggak Tuhan satu. Qul huwallahu Allah sudah jelaskan. Kita faham. itu. Bahwa Rabb itu cuma satu. Bahkan Allah jelaskan kalau Tuhan itu banyak, ada dua aja, aduh, mereka akan saling berantem Tuhan. Enggak mungkin itu terjadi. Wallahu yahdi man yasha ila mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Perpecahan terjadi. Umat Islam yang dahulunya satu, bukan umat Islam, umat manusia yang dahulunya satu, kemudian mereka berpecah belah, kemudian diutus para nabi, kemudian mereka bersatu. Apakah persatuan mereka itu karena sebuah etnis kita lihat bangsa Arab. Sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada berapa pemimpin di Mekah? Setiap kabilah punya pemimpin. Sehingga tatkala renovasi Ka'bah, hampir itu kabilah-kabilah bunuh-bunuhan karena masalah hajar aswad. Semua ingin meletakkan hajar aswad. Kita yang lebih pantas, kita yang lebih mulia. Lah, kita yang lebih mulia. Gara-gara cuma meletakkan hajar aswad karena tidak ada pemimpin. Tidak ada yang menyatukan mereka. Lalu mereka ngomong gini misalnya, daripada kita ribut, orang yang pertama kali masuk dari pintu sana kita jadikan dia penengah. Siap? Tunggu. Keluar. Nabi kita Muhammad Rasulullah Kalau Rabbina Nabi Amin udah kalau dia yang jadi penengah kita semua riba. Itu belum jadi Nabi Nabi Muhammad SAW. Umurnya baru 35 tahun. Maka di sini kita perlu ingat bahwa kebersatuan bangsa Arab bukan karena Arabisme. kebangsa ke, kebersatuan bangsa Arab bukan karena nasionalisme mereka enggak. Tapi kebersatuan mereka adalah karena Islam yang menyatukan mereka. Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kalian berpegang teguhlah, bersatulah di atas apa? Di atas nama Muhajirin, di atas nama Ansar lah. Tapi di atas hablullah kalian pegang. Pegang Al-Quranul Karim. Pegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara makna hablullah adalah Islam itu sendiri. Kalau kalian ingin bersatu di sini, pegang. Wala tafarraku dan jangan berpecah belah. Lalu Allah mengatakan wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Kalian ini dikatakan kepada para sahabat Nabi. Ingat para sahabat Nabi bukan dari satu etnis ya, Ma. Ada yang dari Habasyah, ada yang dari Romawi, ada yang hitam kulitnya, ada yang putih, ada yang Badui, ada yang Arab terhormat, mereka bukan dari satu etnis. Mereka beragam. Maka Allah ingatkan. Kalian ingat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Iz kuntum a'dan. Tatkala kalian saling bermusuhan. Antum tahu tahu Aus wal Khazraj. Dua kabilah yang ada di Medina. Itu setiap tahun perang. Dan mereka kalau sudah banyak yang mati, siapa yang kalah? Kami yang kalah. Oke, okay, tahun depan perang lagi asah pedang apa perang lagi ketika Islam datang fa'allafa baina qulubikum dijadikan hati kalian saling mencintai saling mengasihi fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian kalian jadi ikhwana jadi saudara ini kata-kata ikhwan kadang-kadang sebagian orang kalau orang sudah jenggotan dikatakan ikhwan ya ini ikhwan kita kalau belum jenggotan oh, siapa yang datang nggak tahu ya aku muslim itu aku gitu juga yang perempuan kalau udah pakai kerudung ah ahwat kalau belum pakai kerudung ini cewek mau kemana ini cewek jamaah semua yang muslimah adalah akhwatuna maka di sini kita harus bisa jadi itu akhwat tuh akhwat yang mungkin kerudungnya belum syar'i lebih baik dari kok Bisa jadi jemaah. Ya, mungkin dia belum mengerti, mungkin dia takut kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Tapi yang jelas Allah menjadikan kita bersaudara, Innaman mu'minuna ikhwan Orang-orang beriman itu bersaudara, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa Kalian berada di pinggiran api neraka jahannam. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika Allah, lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Maka kita lihat bangsa Arab itu tidak pernah bersatu sebelum Islam datang. Dan sampai hari ini, kalau yang diangkat oleh bangsa Arab itu dalam persatuan adalah Arabisme nggak akan jalan. Karena orang Arab tidak pernah bersatu. Tapi kalau yang diangkat adalah Islam. Mereka pernah bersatu di atas Islam. Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para jemaah. Tidak ada kebersamaan kita. Kecuali harus ada yang memimpin. Kita nggak mungkin bisa bersama tanpa adanya pemimpin. Bali kalau nggak ada gubernurnya, nggak ada pemimpin-pemimpinnya, nggak tahu jadi apa. Indonesia kalau tidak ada pemimpinnya, umat yang banyak ini, Allah Akbar. Kita tidak tahu negeri kita jadi apa. Oleh karena itu, disyariatkannya adanya pemimpin. Dan ketika ada pemimpin disyariatkan adanya ketaatan kepada pemimpin kita. Dan NKRI menjadi satu karena ada pemerintahannya yang satu. Sehingga dia jadi satu. Dia bertahan. Tatkala ada negeri-negeri yang ingin berontak dari NKRI, ya mereka bisa jadi terpisahkan dari NKRI. Kita mengatakan NKRI harga mati, tapi NKRI bisa bubar. Bisa bubar. Kita ingin tidak bubar, tapi NKRI bisa bubar. Kalau kau mau bukti, kau lihat Timor Leste. Itu bukti nyata. Bertahun-tahun dijaga oleh pemerintah. Tapi akhirnya terpisahkan dari negeri kita. Tapi yang jelas kita berharap NKRI ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Tapi berkaitan dengan pemimpin. Karena umat Islam dituduh adalah umat yang teroris dan tuduhan yang jauh dari kebenaran. Umat Islam dikatakan umat yang tidak patuh dengan pemerintahnya kau salah. Yang mengatakan itu orang Islam juga. Bahkan sebagian orang itu memata matai umat Islam karena beranggapan umat Islam ini kalau sudah sering ke masjid hati-hati. Hati-hati. Kirim intel. Kok sering ke masjid dia? Subhanallah. Umat Islam kalau belajar Islam benar dia akan patuh dan taat kepada pemimpinnya. Makanya tema kita hari ini mempertahankan NKRI dengan akidah. Kita bicara tentang akidah. Bagaimana ketaatan seorang muslim kepada pemerintahnya itu bukan karena takut kepada pemerintahnya. Tapi karena takut kepada siapa? Allah Jalla Jalla. Akidah jamaah Kita bicara lagi. Allah berfirman. Inna Allah di surat An-Nisa ayat 59. Ya alladzina amanu Allah wa ati'ur rasulullah wa ulil amri minhu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, Ingat nih, An-Nisa 59 dimulai dengan Ya ayuhalladzina amanu sama dengan Al-Ma'idah 51 dimulai dengan Ya ayuhalladzina amanu. Yang diseru hanya yang beriman. Artinya hukum ini berlaku untuk siapa? Untuk muslim. Kalau kau merasa keberatan dengan ayat ini, ya, ya nggak tahu. Ini untuk yang beriman. Kalau kau nggak beriman, nggak usah dipakai. Karena Allah hanya mengkhususkan ya ayyuhalladzina Apa kata Allah? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin-pemimpin dari kalian. Kita diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada pemimpin. Siapa yang memerintahkan Allah? Ya. Allah yang menyuruh. Fa in fi syai' kalau kalian bertikai dalam satu permasalahan kemana kita kembalikan? Farudduhu ilallahi wa rasul subhanahu Ini umat Islam yang bertikai, umat Islam yang ada perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah, kepada Al-Quran Karim. Gimana mau mengembalikan kepada Al-Quran Karim kalau kita tidak paham Bagaimana hendak mengembalikan kepada hadis-hadis Rasul SAW. Kalau kita nggak yakin dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena muncul sekte yang mengatakan, oh hadis-hadis banyak yang palsu, banyak yang baik. Gimana kita mau perbaiki? Tinggalkan sudah. Cukup dengan Al-Quran kali. Kalau kau mau bilang cukup sama Al-Quran, Al-Quran nyuruh kembali kepada Rasul. Gimana kita mau kembali kepada Rasul? Kalau kau nggak yakin dengan hadis-hadis Rasul SAW. Allah katakan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sekali lagi, hukum ini kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan untuk semua orang. Dzalika khair wa ahsan Itu lebih baik dan itu lebih indah jemaah. Di akhirnya nanti kalau kita kembali kepada Allah dan Rasul. Coba kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin Ketika membaca kitab Sahih Muslim, dia baca dengan penuh kepercayaan dan keyakinan dengan ajaran yang ada di dalamnya. Karena itu kitab yang paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari. Dia baca. Tapi ketika sampai kepada Kitabul Imarah, kitab tentang kepemimpinan, kitab tentang pemerintahan, mulai hatinya nggak suka. Kenapa? Karena di situ diperintahkan untuk taat kepada pemimpinnya. Walaupun pemimpinnya zalim. Bayangkan. Kita anak akan bacakan beberapa hadis yang sahih, sahih Bukhari atau sahih Muslim atau keduanya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alal mar'il muslim." Tolong digarisbawahi muslim. Atas setiap orang Islam. Ini perintah kepada setiap yang muslim. Kedudukannya dia apapun. Dia sipir, dia bupati, dia gubernur, dia rakyat jelata, siapapun. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Dia harus mendengarkan dan mentaati. Fima ahabba wa kariha. Dia mentaat, mendengarkan dan mentaati dalam semua perkara yang dia suka atau dia benci. Nabi mengingatkan, biasanya orang kalau nggak suka, dia nggak mau taat. Dia nggak mau taat, anak nggak suka. Jamaah, ya, kita bicara ketaatan kepada pemimpin, ingat selama pemimpinnya tidak menyuruh kepada kemungkaran. Selama baik yang diperintahkan, taati. Pasang sabuk pengaman ketika naik mobil. Aturan pemerintah. Aturan. Bertentangan nggak dengan syariat? Pakai sabuk pengaman bertentangan nggak dengan syariat? Kemaksiatan? Bukan. Antum suka apa nggak? Nggak suka. Anak nggak suka pakai sabuk pengaman. Kalau ada polisi baru pakai sabuk pengaman. Ada yang pakai sabuk pengaman bohong-bohongan. Tahu antum bohong-bohongan? Jadi dipasang sebut pengamannya dulu. Dia duduk, terus dia keluarkan. Perutnya nggak mau diikat, dia jangan lah Ustaz. Nggak enak Ustaz, apalagi anak perut kendut kayak gitu. Padahal kita diperintahkan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin. Fima ahabba wa kari. Ya terus terang, kadang kalau kita berat. Lampu merah kosong, kiri kanan nggak ada berbismillah. <laughs> Kadang-kadang itu terjadi. Padahal perintahnya fima ahabba wa karih illa an yu'mar bi ma'siyah. Nih, kecuali kau disuruh berbuat maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la Apabila kau disuruh untuk berbuat maksiat, nih, kita itu keyakinan kita. Kita sampaikan kepada pemerintah kita. Nah, kita akan dengar, kita akan taat dan patuh selama bukan kemaksiatan kepada Tuhan kita. Kalau ada kemaksiatan afwan. Afwan, ini nyawa Allah yang kasih. Anak akan mati, anak akan jadi tanya, tanah dan anak akan ditanya tidak pertanyaan. Tiga pertanyaan. Man Robbuk, man nabiyuk, man dinuk. Anak tidak akan ditanya dari negeri mana kau. Enggak. Maka dalam urusan kemaksiatan kita minta maaf. Afwan, karena terus terang jemaah. Teman-teman kita yang yang bekerja di di TNI, mungkin di Polri. Anda punya beberapa teman. Kadang-kala ada perintah-perintah atasannya yang tidak sesuai dengan syariat. Dia ngomong, Ustaz, kadang-kala kita disuruh nyuri, Ustaz. Sampai kayak gitu. Kalau ambil tuh pisang di sebelah tuh. Siap, Dan! Pisangnya siapa, Dan? <laughs> kadang-kala dia ngomong. Suruh cari duit, mendolimi orang, setoran. Lah, afwan. Kalau kemaksiatan silahkan leher anak boleh dipotong. Anak tidak akan taat ketika urusan dalam kemaksiatan. Tapi setiap muslim itu wajib taat dan patuh. Muslim kepada pemerintahnya. Pemerintah yang tidak kafir. Taat dan patuhi. Antum tadi anda sampaikan kalau ketaatan kita kepada pemerintah itu akidah. Itu berurusan dengan agama cuma. Abu Hanifah. Abu Hanifah ini pernah sama khalifah yang ada pada waktu itu tidak boleh memberikan fatwa. Karena Abu Hanifah disuruh jadi qadhi, jadi jadi hakim dia angkat tangan karena dia merasa berat, dia minta maaf ini itu ya sudah. Akhirnya tidak boleh memberikan fatwa, tidak boleh memberikan fatwa. Zolim nggak pemimpin? Zolim. Akhirnya Abu Hanifah udah berhenti ngasih fatwa, ngajar berhenti. Suatu hari anaknya, anak perempuannya bertanya kepada Abu Hanifah. Ya Abadah katanya, aku ini tadi gigiku keluar darah. Iya kalau masa itu pertanyaannya. Batal nggak puasaku? Ketika giginya keluar darah, batal nggak puasa? Apa kata Bu Hanifah? Wahai putriku, Kau tahu bahwasanya Amirul Mukminin pemerintah melarang aku untuk berfatwa. Kau minta fatwa dari kakak. Bayangkan. Gak ada yang melihat dia, tapi Allah melihat dia. Ketaatan dia bukan karena takut kepada pemerintah, karena Allah yang nyuruh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri Suka nggak suka ya sudah. Maka taat. Sampai seperti itu ketaatan mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Kita bicara agama kita jemaah. Kalau kita taat kepada Nabi, sejatinya kita taat kepada Allah. Waman asani fakat asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sejatinya dia bermaksiat kepada Allah. Waman yuti'il amir fakat afa'ani. Barang siapa yang taat kepada amirnya, kepada pemimpinnya, baik amir yang tingkat rendah, karena Rasul Sallallahu Alaihi beliau adalah Amirul Mukminin pada waktu itu. Tapi beliau kadang-kadang mengutus para sahabat untuk menjadi amir dalam perjalanan. Dia jadi pemimpin safarnya. Dalam peperangan dipilih komandan wajib taat anak buah kepada komandannya. Itu itu aturan. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, yang taat kepada amir, dia taat kepada aku. Wa ya'sil amir fakat asal. Yang bermaksiat kepada amir, maka dia telah bermaksiat kepada aku. Ini diyakini sama sahabat. Sampai pada satu peperangan, tidak ada Rasul SAW. Sahabat berangkat, ada pemimpinnya, ada komandannya. Komandannya itu menghidupkan api. Setelah apinya hidup, Kata komandannya, semua anak buah masuk ke api. Itu anak buahnya, ya kita harus masuk. Karena Nabi menyuruh kita menaati pemimpin kita. Sampai seperti itu. Yang jangan kata mereka, gimana kita mau masuk ke api? Padahal kita melarikan diri dari api neraka. Enggak, aku enggak mau. Akhirnya ribut, enggak jadi sudah. Sampai ke Madinah, mereka menjumpai Rasulullah. SAW. Ya Rasulullah, ini kejadiannya kayak gini kayak gini. Nabi mengatakan kalau ada yang masuk ke api itu, maka dia tidak akan keluar dari api itu selama-lamanya. Artinya, ketaatan kepada amir tidak dalam kemaksiatan. Kita mentaati dalam hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu azarah wa umurun tunkiruna." Nanti ini bakalan kalian lihat azar. Azar ini dimuliakan orang lain, diutamakannya orang lain dan dilupakannya kalian. Ini bicara sama masalah. Mungkin pemimpin-pemimpin kalian tidak akan memuliakan kalian lagi. Dan perkara-perkara yang kalian ingkar akan ada perkara-perkara yang kalian tidak sukai, mungkar. Kalau ya Rasulullah fama ta'muruna. Kalau itu terjadi sama kita, pemimpin yang boleh, pemimpin yang melupakan kita, pemimpin yang lebih mengutamakan orang lain, pemimpinnya melakukan kemungkaran-kemungkaran. Lalu bagaimana? Apa sikap kita? Ini pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Apa kata Nabi? تؤدون al الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم رواه البخاري Tatkala kalian mendapatkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak benar, pemimpin yang melakukan kemungkaran, kata Nabi SAW, kalian berikan kepada pemimpin-pemimpin kalian hak mereka. Hak mereka kalian berikan. Terus bagaimana dengan hak kita? Kalian minta sama Allah SWT. Bayangkan jemaah. Dalam kondisi rakyat digolimi oleh pemerintahnya, ada banyak mungkin tindakan-tindakan yang rakyat merasa digolimi sama pemerintah. Oke, apa tugas kita? Nih, akidah jemaah. Ini perintah Nabi Alaihissalam. Udah, kalian nggak usah urusin. Kalian berikan hak mereka, hak kalian kalian minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita apa? Hak kita mendapatkan kesejahteraan, hak kita mendapatkan keadilan, hak kita mendapatkan kemakmuran. Itu seharusnya pemimpin memberikan hal itu kepada kita. Kalau rakyat tidak dapat, ya sudah, sabar. Kalian berikan hak pemimpin kalian dan kalian minta sama Allah SWT hak kalian terasa. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat mudah. Tapi hati kita tidak terima. Enak banget pemimpinnya zalim. Hak anak diambil anak nggak nuntut. Anak kan tuntut. Iya, kau tuntut sama Allah SWT. Silakan. Karena demi berjalannya pemerintahan ini. Demi berjalannya. Kemungkinan yang terjadi kita diperintahkan untuk menegur. Memberikan arahan. Nah. Tapi Nabi berpesan. Tetap berikan hak mereka dan kalian minta hak kalian kepada Allah SWT. dari Auf bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Ini kalau kita berbicara pemimpin. Siapa pemimpin yang terbaik kalian? Kata Nabi SAW, pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Jadi, atasan dan bawahan, klop, mereka saling mencintai. Makanya kalau kita lihat pemimpin kita ini, apalagi di Indonesia sistemnya demokrasi yang memilih pemimpin siapa? Rakyat. Kadang-kala ada seorang yang mengatakan, Ustaz gimana pemimpinnya zalim? Emangnya rakyatnya benar semua. Sehingga pemimpinnya harus yang adil. Sama kadang-kala rakyat. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana sikap kalian, sebagaimana hubungan kalian sama Allah, seperti itu pemimpin kalian. Maka kalian ingin pemimpin yang baik, perbaiki diri kalian. Kalian ingin pemerintah yang adil, kalian harus adil. Sebagian orang di RT nggak adil. Di rumah tangganya boleh. Lalu berbicara tentang pemimpin yang adil. Kau boleh sama istri. Kau pilih kasih sama anak-anakmu. Terus kau meminta pemimpin yang boleh, kau perbaiki dirimu sendiri. Maka yang dikatakan Pemimpin yang terbaik di antara kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Masya Allah. Wa syiraru a'immatikum. Kalian mau tahu? Pemimpin yang paling buruk, yang paling jahat di antara kalian. Siapa? Alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Adalah pemimpin-pemimpin yang kalian benci sama mereka, mereka juga benci sama kalian. Emangnya ini pemimpin yang pemerintah yang zalim ya. Dia benci sama kalian dan kalian benci sama mereka. Watal anunahum wa anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Gimana hidupnya cuma? Ketika rakyat melaknat pemerintah, pemerintah melaknat rakyatnya. Kira-kira jadi apa NKRI? Entah jadi apa. Kalau kulla ya Rasulullah. Di sini para sahabat. Masya Allah. Mereka menanyakan, Ya Rasulullah, afala nunabihum inda dalik. Ketika itu, ketika kita dapat pemimpin, pemimpin yang boleh. Yang tadi dikatakan kita melaknat mereka, mereka melaknat kita, kita benci sama mereka, mereka benci sama kita. Apa kita tidak berontak kepada mereka? Kita bawa pedang. Kita ganti pemimpin. Kata Nabi alaihissalam, La, enggak. Ini hadis riwayat Muslim. Lah kata Nabi. Para sahabat emangnya ilmunya sahabat diragukan. Emangnya kemampuan sahabat diragukan? Tidak. Kita tahu. Tapi sekarang mereka minta arahan kepada Nabi Alaihissalam. Secara hati mereka tidak mungkin sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Dia ingin merubah hal itu. Maka para sahabat menawarkan apa kita tidak rubah, kita keluar kita kudeta sama pemerintah. Kata Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'akamu fikumus salat. Nah, jangan kalian. Selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Jangan. Kalian tetap. Ala man wulliya alaihi walid. Ingat nih. Siapa yang ada pemimpin buat dia. Faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah. Lalu nih rakyat melihat pemimpin yang melakukan kemaksiatan, fal yakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Hendaklah dia membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin. Kita harus benci. Nggak boleh kita meribain kemungkaran. Tidak boleh kita suka dengan kemaksiatan. Walaupun yang melakukan pemerintah umum. Nah, kita benci kemaksiatan yang dia lakukan wala yanzi'anna yadan min ta'ah dan jangan dia mencabut tangan dia dari ketaatan kepada polisi. Jangan. Ini saja Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat baik-baik jemaah, pemimpinnya boleh, ingin dirubah, jangan. Dirubah ini sudah kalian benci kemaksiatannya, kalian ngasih nasihat, tapi untuk kudeta tidak. Rawahu Muslim. Nih, Hudzaifah ibn Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang tuh banyak tanya sama Nabi tentang kebaikan. Kalau aku tanyanya tentang keburukan. Karena aku takut datang keburukan lalu aku tidak bisa mengambil sikap yang benar pada waktu itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Ini ketika ada pertanyaan dari Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, "Ya Rasulullah, inna kunna bi syarri faja Allah bi khair." Ya Rasul, kita dulu di masa kejahatan, masa keburukan jahiliyah lalu Allah mendatangkan kebaikan. Fa nahnu fi, kita sekarang berada di dalam kebaikan. Masa Nabi ada salatu wasallam. Fahal min wara'i hadzal khair syarr? Apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan? Nah, iya. Iya kata Nabi SAW. Kultu hal min warai dzalika syarr khair. Setelah keburukan itu ada kebaikan lagi enggak? Kala na'am. Kata Nabi SAW, iya akan ada kebaikan. Kultu fahal min warai dzakal khair syar Setelah kebaikan itu akan ada keburukan? Na'am. Iya akan ada. Jadi masanya seperti itu. Masa baik, buruk, baik, buruk lagi. Di sini Nabi Alaihissalam menjelaskan tentang masa yang buruk itu yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya. Ini kita fahami tentang pemimpin yang dimaksud dengan Nabi alaihissalatu Pemerintah yang dimaksud dengan Nabi alaihissalatu Supaya kita tidak salah meletakkan hadis ini. Akan ada nanti a'imma, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Tidak berpetunjuk dengan petunjukku wala yastannuna sunnati, tidak mengikuti sunnahku. Paham nih pemimpinnya. Model pemimpinnya kayak apa? Tidak melaksanakan petunjuk Nabi dan tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Jauh dari Islam. Tapi masih muslim. Wasayakumu fihim rijalun. Dan akan ada di antara mereka lelaki-lelaki yang berdiri di antara mereka qulubuhum qulubus syayatin fi jumati Hati mereka hatinya setan. Akan ada, ini mungkin yang dimaksud adalah ya orang-orangnya pemimpin. Anak buahnya pemimpin yang boleh, yang jauh dari sunnah Nabi, yang tidak mengamalkan petunjuk Nabi, akan ada di antara mereka mungkin pengawal-pengawal atau apanya yang hati mereka hatinya syaitan badannya aja manusia jadi kondisinya sangat buruk sekali Qala qultu kaifa asna ini orang yang minta solusi terus bagaimana sikapku kalau aku hidup di masa ini mendapatkan pemimpin yang tidak mengamalkan sunnah, tidak mengikuti petunjuk, bahkan sebagian mereka hatinya hati syaitan, tubuhnya manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik. Apa yang harus aku lakukan? Kau dengarkan dan kau tasma wa tuti. Kau dengarkan dan kau taati wa in duriba wahruka wa ukhidama'i. malik walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Kita terima jemaah. Aduh, nggak mungkin anak akan melakukan itu. Anak akan berjuang sampai mati mempertahankan hartaan. Bukankah orang yang mempertahankan hartanya kemudian dia mati, mati syahid? Betul nggak? Sahih hadisnya. Tapi itu bukan dalam konteks pemimpin yang ngambil harta kalau ada perampok, ada apa, ya. Tapi kalau pemimpin, otuti itu di fabel. Mobilnya mau diambil, fabel. Silahkan. Rumahnya mau diambil, fadal. Digusur! Sami'na Ini muslim, mak. Apalagi penggusuran itu memang tanahnya pemerintah. Ini orang cuma di negeri kita kadang-kadang anak heran. Ada yang dalam buku fikih istilahnya wasop. Wasop itu menguasai hak milik orang lain di, di Jawa dari Jember ke Bondowoso sampai situ Bondo itu rel kereta api itu mati. Itu orang sudah bangun rumah di sana. Bangun rumah, bangun Masya Allah, anda lihat ya Allah. Itu nanti kalau digusur, demo mereka. Oh pemerintahnya golem, menggusur orang-orang rendah. Eh, itu memang tanahnya pemerintah kok. Dan ini terjadi. kadang-kala anda berpikir ketika di Jakarta banyak tanah kosong di jalan-jalan besar. Anda ngomong sama satu orang, bang, kenapa sih kok tanah kosong ini kan nggak dipakai sama yang punya, yang punya mungkin nggak mau menggarap, nunggu harga yang tinggi, kok tidak diberikan eh, kesempatan buat orang-orang perantau itu untuk bikin rumah di situ. Sementara lah sampai dia, Ustaz, kalau dikasih kesempatan bikin warung aja, Nanti polisi keluar minta kompensasi. Ah, minta kompensasi sama yang punya tanah? Enggak, saya tidak akan keluar. Ada yang tidak sampai dari kakek, anak sampai cucunya. Tidak, saya tidak akan keluar. Harus bayar 200 juta baru keluar. Padahal tanahnya milik orang lain. Maka kita berbicara, kalau ya kezoliman, kezoliman pemerintah mengambil harta rakyat, Ustaz ini anak beli Ustaz, digusur sama pemerintah, anggap itu kezaliman. Apa kata Nabi Alaihissalam? tasma ututik. dengan tenaga Ini Islam jemaah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu anti NKRI, anti pemerintah, kitabnya belum dibaca. Dan kau mungkin memang orang-orang yang ingin mencoreng nama Islam. Betul jemaah. Sebagian orang berpikiran kalau orang Islam itu taat ngaji ke masjid, baca Quran, pakai gamis, oh hati-hati ini sudah. Ini anti NKRI. Subhanallah. Kita sekarang baca ini hadis Nabi diriwayatkan Imam Muslim. Sahih, sahih. Tadi anak katakan sebagian orang kalau dengar hadis ini Ustaz nggak salah baca Ustaz. Iya itu. Nggak nyaman gitu hatinya. Enggak, ada harus melawan kepada pemerintah. Walaupun diambil harta dan kau dipukul. Udah hartanya milik kita, kita di penjara lagi. Ini kedoliman nyata jemaah. Tapi khalas. Kau minta hakmu kepada siapa? Kepada Rabbul alami. Kalau Nabi ngasih arahan, kau minta. Jangan kau minta sama bagian ini, minta sama Allah. Selesai urusan kita. Anak akan bacakan beberapa ucapan para ulama. Ulama ahlu sunnah jamaah berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin supaya tidak terjadi kesalahan paham. Atau sebagian orang mengatakan ustaz ini gagal paham. Nggak seperti itu sebenarnya. Baik, anak akan bacakan ucapan mereka. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu pemimpin Al-Wasiq Billah. Pertama Al-Mu'tasim ah, Al-Wasiq Billah. Mu'tasim juga. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana tatkala fitnah khalqil Quran fitnah mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah mereka mengatakan Quran itu adalah makhluk padahal Quran itu adalah kalamullah Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklim Allah berbicara dengan Nabi Musa berbicara Allah Jalla Jalaluh tidak sama dengan pembicaraan manusia Laisa kamitslihi syai' wa huwa basir. Itu pemerintahnya jemaah memaksa semua ulama yang ada untuk mengatakan Quran itu makhluk. Uh, pemerintahnya zalim, Pak. Zalimnya bukan kepada rakyat biasa. Karena tahu rakyat ini ikut apa katanya ulama. Itu para ulama yang dipaksa. Dipaksa, dibelenggu Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Nuh itu dua orang dibelenggu karena dua-duanya tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Dia diikat ceritanya Imam Ahmad. Kita dikasih belenggu rantai itu yang kayaknya manusia nggak kuat ngangkat. Karena memang inginnya pemerintah supaya dia itu mengatakan Quran makhluk udahlah ya Quran makhluk aku minta maaf. Sebagian ulama karena takut akhirnya mereka mengatakan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Pura-pura mereka mengatakan itu. Imam Ahmad dibawa. Muhammad bin Nuh meninggal dalam perjalanan. Imam Ahmad berdoa, Ya Allah jangan kumpulkan aku sama Fulan. Ah, pemimpinnya pada berdoa itu. Dan Alhamdulillah. Dia meninggal dulu. Digantikan sama adiknya. Tambah parah. Imam Ahmad itu dipecut, dikatakan, katakan Muhammad, Quran itu maaf, selesai kau, kenapa sih kau? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kau datangkan satu ayat dari Al-Qur'an Al Karim, kau datangkan dari satu hadis dari sunnah Nabi Muhammad SAW, aku akan mengatakan apa yang kau inginkan. Tapi Allah mengatakan Quran itu kalamu. Dipanggil cuma. Al-Guju. Pecut. Dipecut. Tiap Al-Guju itu cuma dua kali pecutnya. Panggil yang lainnya. Kenapa? Takut kalau sudah tiga kali kesian Al-Gujunya. Dia panggil Al-Hujurlah. Orang-orang melihat kedolimannya Akhirnya di penjara Imam Ahmad dan mereka orang-orang datang kepada Imam Ahmad. Para ulama di Baghdad disebutkan berkumpul. Mereka datang kepada Imam Ahmad mengatakan, Innal amra qad tafaqam wa fasha. Udah urusannya ini nggak bisa didiamkan. Orang-orang sudah pada mengatakan Quran makhluk. Dan Imam Ahmad mengatakan yang mengatakan Quran makhluk dia telah kafir. Kata ulama-ulama pemerintah mengatakan, oh dia mengkafirkan engkau wahai Amirul mu'min. Tidak. Dia tidak mengatakan tolong akhirnya terjadi dialog. Orang-orang sudah mulai mengatakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad tetap. Akhirnya mereka datang ke Imam Ahmad mereka mengatakan, La narda bi imratihi wala sultani. Kita tidak ridho dengan kepemimpinan dia. Maunya apa? Mau kudeta. Ini ulama. Kita tidak ridho dengan pemerintahan dia. Fanawarahum fi dzalik Imam Ahmad akhirnya berdebat sama mereka. Yang mereka nuntut untuk kudeta dan menurunkan pemerintah. Apa kata Imam Ahmad? Alaikum bil inkar bi qulubikum. Kalian harus mengingkari dengan hati kalian. Kalian harus mengingkari itu kemungkaran kalian ingkari dengan hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'ah. Kalian jangan cabut tangan kalian dari ketaatan. Wala tasyukku asal muslimin. Jangan kalian pecah. Asal itu ibarat tentang kekuatan umat Islam tentang tongkatnya umat Islam jangan kalian pecah wala aku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum kalian jangan kucurkan darah kalian dan darah umat Islam bersama kalian. Wanduru fi akibati amri melihat jadi apa nantinya. Wasbiru. Kalian sabar. Hatta yastariha barun au yustarahum fajir. Sudah kalian kalian bersabar sampai orang-orang baik istirahat dengan mati atau orang-orang fajir itu mati. وقال ليس هذا بصواب هذا خلاف الأنصار Kata Imam Ahmad, keinginan kalian untuk berontak, untuk politik tidak benar. Ini bertentangan dengan asar-asar. Subhanallah. Pemimpinnya sudah membolimi Imam Ahmad bin Hanbal. Tetap beliau memerintahkan agar taat. at dalam kitabnya Aqidah Pahawiyah mengatakan, "Wala naral khuruja ala a'immatina." wawulati umurina wa injaru. Kata dia kita tidak berpandangan. Ini pendapat kita. Kita tidak memperbolehkan kudeta kepada pemimpin-pemimpin kita. Pemerintah-pemerintah kita. Walaupun mereka boleh. Demi menjaga kebersamaan. Demi menjaga jarak umat Islam wala nad'u alaihim bayangkan dan kita tidak mendoakan keburukan buat mereka mudah-mudahan pulang tabrakan jatuh pesawatnya mati lah kita tidak mendoakan keburukan buat mereka ini akidah dan akidah pahawi wala nad'u yadan min atas kedoliman mereka pun kita tidak menarik tangan kita dari ketaatan kepada mereka dan antum baca jemaah kitabnya Al-Barbahari As-Sunnah iya Al-Barbahari ini seorang alim ulama bagaimana dia dizalimi sama pemimpin disebutkan dalam sejarah hidup dia Al-Barbahari ini ulama yang harismatik pernah suatu hari dia bersih dia bersih itu muridnya semua mengatakan yarhamukallah. Bayangkan satu masjid mengatakan Allah Atau nggak tahulah satu aula mengatakan Allah Sampai suara Allah ini terdengar di pasar. Orang pasar itu tanya, ini ada apa nih? Rame-rame ngomong yarhamukallah. Al-Barbahari bersih kata dia. Semua yang di pasar mengatakan Allah Lihat hari masiknya yang berbahak. Suara orang pasar lebih banyak lagi. Sampai terdengar oleh penjaga-penjaga istana raja. Semua penjaga tanya, ada apa rame-rame ini? Mereka dikatakan ini Al-Barbahari bersih, murid-muridnya mengatakan ya rahmukallah, kemudian orang pasar mengatakan ya rahmukallah, yaitu oh akhirnya semua penjaga raja mengatakan ya rahmukallah. Raja dengar istana rame dengan ya rahmukallah, ada apa ini kata dia. Al-Barbahari bersih. Oh kata dia, aku bersin cuma satu dua orang yang mengatakan ya rahmukallah. Panggil dia, cari dia. Kayak gitu kedoliman. Akhirnya berbahari melarikan diri. Melarikan dia. Dia akhirnya meninggal dalam kondisi dia menyembunyikan diri. Tapi dalam kitabnya dia menetapkan wajibnya taat dan patuh kepada pemimpin walaupun tolong. Bahkan dia menjadikan orang yang mendoakan keburukan kepada orang, kepada pemimpin yang zalim, dia termasuk pengikut hawa nafsunya. Bukan ahli sunnah jamaah. Jadi para jamaah rahimahumullah, kita nih yang mengaku umat Islam, yang mengaku ahlu sunnah jamaah. Tapi mungkin antum dengar ini, dengar itu, macam-macam. Silahkan antum pertimbangkan. Apa yang anda sampaikan sebagai bahan renungan kita bersama. Bisa jadi anak salah, bisa jadi. Anak salah. Tapi itu akidah anak dan anak meyakini hal itu. Kalau kita taat kepada pemerintah kita. Selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Aturan-aturan yang dibikin, kita taat dan patuhi. Selama tidak menyuruh kita berbuat maksiat, kita patuhi dan kita jaga NKRI. Dan seorang muslim ingat, bumi ini bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kehancuran sebuah negeri. Kita mengatakan menjaga negeri ini dengan akidah, menjaga NKRI. Tapi anak katakan suatu negeri bisa hancur, bukan hanya NKRI, kita berbicara tentang kehancuran negeri dimanapun negeri itu dan apapun nama. Kapan itu akan terjadi? Karena kita tahu kita tidak punya kuasa atas negeri kita sendiri karena bumi ini milik Allah. Innal al Di surat Al-Isra ayat 16 17. Allah mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا Kata Allah, kalau kita ingin menghancurkan sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah kota, sebuah negara. Kita akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah, kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada pemerintah-pemerintah mereka, agar mereka taat dan patuh kepada Allah. Allah akan perintahkan. Tapi ternyata fafasa biya. Itu orang-orang yang di atas, orang-orang yang kaya raya, Orang-orang yang diberi kelebihan harta, yang hidup bermewah-mewah, mereka malah berbuat kemaksiatan dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka berbuat fasik. Fahakka alihil qaul. Setelah mereka berbuat fasik, sudah saatnya tiba. Fadammarna tadmir. Kita hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancur. Jangan berpikir negeri kita ini, oh enggak kita aman ini milik Allah SWT. Allah katakan Wakam ahlak ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Kau mau tahu apa yang Allah ucapkan ini benar? Kau lihat sejarah. Berapa banyak generasi-generasi yang kami hancurkan kata Allah setelah Nabi Nuh alaihissalam. Wa kafa bi rabbika bi bi ibadihi khabiran basira. Cukup Allah itu sebagai zat yang mengetahui, mencatat, mengumpulkan dosa-dosa. Jadi negeri itu hancur tatkala dosa-dosa dibiarkan. Tatkala yang di atas bergelimang dosa dan dibiarkan. Maka kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang syar'i. Kita ini sekarang pengajian. Alhamdulillah pengajian sekarang ada di lembaga-lembaga pemerintah. Masya Allah, Alhamdulillah kita bersyukur. Di penjara-penjara, di kantor-kantor, ada tuh. Karena mereka butuh sentuhan-sentuhan agama. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah sama Allah. Kalau enggak, Allah akan hancurkan negeri itu. Dan sudah banyak. Di surat Al-Fajr ayat 67 sampai 14 Allah mengatakan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad Allah itu senantiasa mengawasi kalian bumi ini bukan milik pertiwi ya dalam beberapa kajian anda ingatkan jangan mengatakan bumi pertiwi bumi ini milik Allah bukan milik pertiwi Allah katakan kau nggak lihat tuh Bagaimana dengan kaum Ad yang mereka memiliki negeri dengan dikatakan negeri seribu tiang. Wallahu a'lam jawab. Anda sempat ke Turki melihat satu tiang. Ya ini katakan peninggalan orang-orang terdahulu. Katanya diambil dari Mesir dari mana. Tiang itu Allah mungkin panjangnya 10 meter. Dari satu batu. Di mana mereka perkasa, Pak. Nah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti mereka di negeri ini. Enggak ada yang seperti mereka. Tapi Allah hancurkan. Wa Samud, Ad kaumnya Nabi Sa Nabi Hud. Samud kaumnya Nabi Saleh, wa Samud alladziina jabu as-sahra bil wad. Oh, kaumnya Nabi Saleh. Mereka bikin rumah-rumah dari batu-batu jemaah. Wa Fir'aun bil autan. Kau lihat Fir'aun yang memiliki bara tentara yang banyak. Alladzina tagaw fil bilad, mereka melampaui batas di negeri-negeri itu membuat kerusakan yang banyak. Apa yang terjadi? Fasabba alaihim rabbuk, Rabbmu yang menumpahkan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil Jadi kalau kita berbicara bagaimana menjaga NKRI, menjaga dengan keimanan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau Fatahna alaihim barakat minas sama wal Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dengan Allah, hari akhir dan rukun iman. Bertakwa melaksanakan perintah-perintah Allah. Di situ Allah akan bukakan pintu berkah. Makanya sebagian orang-orang Arab itu ketika datang ke Indonesia bingung. Dia datang pertama kali dia ke Indonesia. Mungkin sekarang sudah ada foto-fotonya. Dulu dulu mereka datang ke Indonesia, dia ngomong, "Ya Allah, gimana ada orang Indonesia yang jadi pembantu di negeri kita? Gimana ada yang menjadi sopir? Kita mau tinggal di sini," kata mereka. "Surga negeri kalian ini." Allah Yusuf. Antum kau dari Mekah ke Medina 435 km tidak akan melihat perkebunan yang ada batu, yang ada pasir. Tapi ternyata orang-orang kita yang kerja di sana pada negeri kita Masya Allah. Ingat, amanu wa taqaw. Jangan mengatakan pemerintahnya harus bertakwa. Ya harus bertakwa. Tapi antum harus mulai dengan diri antum sendiri bertakwa. Mulai dengan keluarga. Ajak keluarganya bertakwa dan beriman. Makmurkan rumah Allah. Kenalkan kepada mereka bahwasanya bumi ini lillah. Milik Allah. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin Bumi ini milik Allah dan Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Kita 350 tahun dijajah Belanda. Kok bisa Belanda menjajah kita? Kita merdeka baru 70 tahun ya. Allah mewariskan bumi ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya kita sekarang ada di sini. Bisa jadi ada generasi lain. Bisa jadi ada negeri lain yang menjajah negeri kita. Atau kalau tidak Allah gemparkan bumi kita. Allah bikin tsunami hilang. Wal aqibatu muttaqin. Tapi ingat akhirnya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka menjaga negeri kita ya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengenal Islam dengan benar. langsung Antum belajar Islam dari ulama-ulama Rabbani. Terus terang anak sangat takut ya. Ada anak SMA, anak SMA dia tanya, masih keponakan istri, kelas satu SMA. Ustaz, apa Ustaz. Ramadan anak baca di sebuah blog bahwasanya agama itu warisan. Anak ngomong, oh baca tulisannya Afi. Iya anak SMA sama. Bayangkan kalau anak SMA berpandangan enggak agama itu warisan, Kau mau ganti agama bebas. Kok kau nggak suka sama agama, ya udah tinggalin. Ini itu anak-anak baca sama. Maka orang tua hati-hati yang ngasih HP sama anaknya, yang mereka berselancar di dunia maya, kasih pengertian tentang akidah yang benar, akidah dalam ya dalam bermuamalah dengan pemerintahnya itu yang anak yakin dan mungkin anak salah tapi anak membaca hadis-hadis dan membaca ucapan para ulama mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita hadza a'lam kita masuk kepada sesi tanya jawab mungkin tidak semua pertanyaan dijawab kalau yang pertanyaannya tidak dijawab sama ustaz maka katakan ustaz tidak bisa jawab atau yang kedua ustaz tidak mau jawab Selesai. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Yang terkesan didiamkan oleh pemerintah. Walaupun sudah ada laporan secara prosedural. Padahal dikhawatirkan kemaksiatan tersebut menular menjalar. Nah, Ini PR kita bersama. Kenapa kemaksiatan yang ditanyakan itu kok didiamkan oleh pemerintah? Karena orang-orang di sana kepingin itu tetap aja. Bukan pemerintah. Kenapa anak katakan seperti itu? Ketika penggusuran Doli oleh Burisma, apakah orang di sana setuju? Gak setuju mereka. Mereka ingin mempertahankan kemaksiatan itu terus ada. Sampai perang, pemerintahnya perang sama pelaku-pelaku kemaksiatan. Jadi kita kalau sudah menyampaikan, kita sudah berusaha, ternyata tidak digubris, nah kita berusaha. Penyakitnya ini apa? Oh mungkin orang-orang di sana ada yang bayar. Katanya dengan fulus semuanya mulus. Bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab. Maka kita lihat, oh kita perlu kasih pengertian kepada mereka. Kita berdakwah. Karena pemerintahnya tidak bergerak. Ustaz, apa kita tidak ingkari sendiri? Mengingkari kemungkaran diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau sama. Antum mengingkari kemungkaran akhirnya terjadi pembunuhan. Terjadi kerusakan yang lebih besar haram buat antum. Maka yang mengingkari dengan tangan ini butuh pertimbangan. Kira-kira akan terjadi kemungkaran yang sama atau yang lebih kayaknya sama aja. Ya udah berhenti jangan. Maka kita berusaha untuk dekat dengan pemerintah kita, memberikan nasihat, memberikan ujangan, terus terang jemaah. Banyak orang baik di pemerintahan kita. Tapi sayangnya mereka jauh dari sentuhan agama. Bahkan sebagian menjadikan agama musuh buat mereka. Siapa yang memilih mereka? Ya rakyatlah. Rakyat yang memilih. Kan rakyat yang memilih mereka. Sampai anak ada di sebuah negeri, subhanallah. Di negeri itu dibangun di sebuah kota, dibangun tempat kemaksiatan klub atau diskotik terbesar. Kok bisa itu terjadi? Ya, karena rakyatnya kebanyakan ya mau dengan itu. Nggak ada masalah. Bahkan dia suka jajan ke sana. Na'udzubillah nizam. Berarti rakyatnya udah yang harus kita perbaiki. Kalau rakyatnya benar, kira-kira pemerintahnya benar nggak? Dia akan benar karena takut tidak dipilih lagi. Tapi kalau rakyatnya kebanyakan preman, kira-kira pemerintahnya orang soleh apa preman? Ya preman. Maka kembali kita perbaiki diri kita. Oke, kita ingkari, kita lakukan. Dan kalau antum sudah melakukan dengan baik dan antum sudah menyampaikan secara prosedural tapi tidak digubris, antum kembali ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayah. Terus kita berdakwah. Hadallahu a'lam Bagaimana hukum taat kepada pemimpin yang menegakkan sistem negara tidak berdasarkan Islam tapi pemimpinnya muslim? Nah, ini penyakit hampir semua negeri. 99 negeri Islam di, di negara di dunia ini. Mungkin hanya Saudi yang menegakkan. Hanya Saudi. Antum mau ke Turki. Turki pemimpinnya muslim. Sistem negaranya sekuler. Taat nggak antum sama Erdogan? Rakyatnya. Supaya orang paham Allah. Karena kadang-kadang orang memberi contoh Indonesia tidak menegakkan sistem Islam semua negeri kecuali Saudi. Antum mau ke Yaman, antum mau ke Mesir, antum mau ke Tunis, antum mau ke Aljazair, antum mau ke Pakistan, antum mau ke mana lagi? Silahkan semua. Ini salah satu hasil penjajahan pembodohan. Negaranya sekuler. Negeri kita sekuler yang negaranya sekuler. Nah, pemimpin oh, muslim alhamdulillah kita taat, kita patuhi. Dan seharusnya seharusnya warna sistem pemerintahan di Indonesia ini warnanya Islam. Kenapa? Karena mayoritas muslim. Seharusnya di DPR itu semua keputusan di MPR sana semua yang dibikin undang-undang warnanya seharusnya Islami karena sistem demokrasi itu ikut suara terbanyak. Tapi kenapa yang keluar kok nggak Islam? Berarti kan mereka yang nggak benar, orang-orangnya ini yang tidak benar, wakil-wakil rakyat yang memang perlu orang-orang benar. Maka kita heran jemaah, padahal kita 78 atau 87,1 persen muslim, tapi warnanya tidak Islami. Karena banyak orang Islam yang tidak suka dengan Islam. Banyak yang suka sama Islam. Bahkan dulu ya ini ini ini proses. Anak-anak anak optimis. Jadi kita akan lebih baik. Kalau kita jaga bersama-sama insya Allah. Dulu yang jadi orang-orang penting di pemerintahan itu rata-rata SD, SMP, SMA lulusan Katolik. Karena dahulu sekolah-sekolah yang bagus adalah sekolah mereka. Antum lihat. Sekolah Islam, Masya Allah. Sekolah Islam harus gatel-gatel. Nah, kalau gatel-gatel, oh bagus. Nah, itu dulu ya. Tapi sekarang kita ke sekolah Islam, bagus-bagus. Mahal. Bagaimana sekolah Islam mahal? Ada yang gratis. Ya apa? Sekolah Islam ada yang gratis. Gak usah disalahkan yang mahal. Yang mahal itu untuk orang yang berduit. Ustaz, tapi anak kepingin ke sana, ya untuk cari duit maksud Ustaz. Nah, orang kadang-kadang menyalahkan. Jangan menyalahkan orang. Memang sekolahan Islam yang dibikin ada yang gratis, ada yang menengah, ada yang mahal, sesuai. Apa yang kau bayar itu kau dapatkan. Kau mau gratis, ada kuat gratis berkualitas, masya Allah. Anak sekolah gratis ya mah di Medina, gratis dan berkualitas sekolahnya. Karena ada pandangan orang kalau gratis itu sih aduh nggak berkualitas. Maka anda katakan kita taat kepada pemerintah kita dan kita doakan. Kita terus mendoakan. Alhamdulillah dengan adanya kajian-kajian tadi anda sampaikan orang semakin mengerti. Orang-orang di pemerintahan semakin tahu bagaimana seharusnya sebuah negeri. Mulai dia paham. Riba kita lihat, Allah negeri kita ini punya utang berapa jemaah? Utang riba banyak sekali Ya gimana Ustaz negerinya melakukan riba? Lihat rakyatnya. Rakyatnya melakukan riba apa enggak? Allah. Rumahnya riba. Mobilnya riba. Rakyatnya riba. Ya pantas negerinya riba. Berarti masalah ini siapa? Kita masalahnya. Maka Imam Syafi'i mengingatkan kita naibu zamanana. Kita senantiasa mencela zamannya, lingkungannya. Wal aibu fiyah. Padahal yang menjadi aib itu kita sebenarnya. li zamanina aibun siu. Nggak ada kekurangan di zaman ini kecuali kita yang hidup di masa itu. Wa nahdu zaman bi ghairi dhanbin. Dan kita celah terus tanpa punya dosa dia. Walau nataqa zaman lana hajan. Kalau zamannya bisa bicara dia ngomong kalian ini yang merusak zaman. Maka kalau kita bicara riba, ya. Tapi alhamdulillah muncul istilah-istilah syariah. Dan ini berpalang istilah syariah dengan istilah yang tidak syariah. Ada bank syariah mulai muncul. Ada sistem-sistem ekonomi syariah, alhamdulillah mulai muncul. Karena terus terang anak-anak yang kuliah, yang kuliah di ekonomi mana nama kasih hadiah? Yang angkat tangan paling dekat dengan kasih hadiah. Fakultas ekonomi. Nah, antum di fakultas ekonomi bukan syariah. Diajarin apa antum misalnya? Riba kan? Nggak diajarin riba ya? Ya bukan ekonomi, cuma akuntansi. Hitung-hitungan lah, urusan fulus. Itu. Nah, yang sekolah ekonomi. Ya, itu tuh yang sana tuh. Berdiri. Ya, antum berdiri. Antum belajar apa di fakultas ekonomi? Kirim ke sana diajarin riba aja mah Dari awal kau tidak akan berhasil, tidak akan sukses kecuali harus pinjam ke bank. Dan diajarkan di situ ada yang namanya cost of money. Ada tuh, kau sudah ada mau usaha, ingat kau tuh harus bayar riba. Jadi diajarin kudu riba. Hanya harus kudu riba mereka semua. Kata mereka, nggak mungkin sukses kecuali dengan riba. Gimana? Allah mengatakan yang hakullahu riba wa yurbis Allah itu menghancurkan riba dan kau katakan tidak mungkin sukses kecuali dengan riba. Maka kembali jamaah kita bersyukur. Alhamdulillah perbaiki pelan-pelan kerudung sudah mulai banyak. Tapi ada yang berusaha memerangi jilbab. Eh, jilbab itu tradisi Arab. Ada yang berusaha untuk memerangi. Istilah-istilah non syar'i muncul juga PSK. Eh, tidak ada penyusukan dalam, dalam Islam. Apa yang ada? Pezina. Nggak ada PSK. Ustaz, jangan ekstrim Ustaz. Kita harus menghormati para wanita. Tuh, dengan menghormati wanita, kau sebutkan dia dengan nama dia sebenarnya. Sehingga dia ada harapan tobat. Wallah jama'ana dengar seorang Ustaz ceramah di sebuah televisi. Ustaz Yusuf Hafizahullah Ta'ala semoga Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Ditelepon oleh seorang wanita dari Surabaya. Ketika itu wife. Ustaz, saya suka dengerin ceramahnya Ustaz, kata dia. Dan subhanallah Ustaz terbukti Ustaz. Saya pagi-pagi itu ada anak main-main, saya kasih dua ribuan Ustaz. Masya Allah, malamnya saya dapat pelanggan yang ngasih lebih banyak Ustaz. Anak dengar itu ya Allah. Karena dia merasa dia PSK. Apa PSK? Pekerja. Dia itu pekerja. Maka dia mengatakan itu malu enggak? Enggak perlu malu, aku bekerja. bilang misalnya. Tapi coba dia mengatakan saya pezina, dia nggak akan cerita itu. Tapi ketika namanya PSK, ya sudah. Dia berpikir itu subhanallah itu pertanyaan live bisa dibayangin. Ini gara-gara apa? gara-gara memberikan nama yang tidak sesuai dengan syariat. Kesian kita mendolimin para wanita yang jadi PSK. Seharusnya kita datang kau pelacur, mudah-mudahan kau tobat. Tapi ketika dikatakan PSK untuk memuliakan mereka sampai mati dia jadi PSK. Karena merasa nggak apa-apa. So, saya ini ngasih makan dua anak, alhamdulillah anak-anak sekolah, saya juga bersedekah. Karena dia merasa bekerja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim wajib taat pada pemimpin, meskipun boleh. Bagaimana bila pemimpin membiarkan adanya sertifikasi ulama, ormas yang memboikot ceramah, memburukan taklim dan sebagainya, bagaimana seharusnya kita bertindak? Jamaah, sertifikasi ulama itu harus ada, harus ada. Cuma siapa yang memberikan sertifikat? Rusaknya masyarakat itu ketika yang berbicara itu nggak punya sertifikat. Semua berbicara seenaknya. Makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia ditanya, dalam kitabnya Fatawa, dia ditanya, Imam gimana hukumnya seorang yang naik mimbar dan dia tidak tahu hadis doa sama hadis sahih. Gimana hukumnya? Orang ceramah, dia tidak paham. Yang dia bacakan sahih atau doif nggak tahu. Yang penting dia baca buku, dia ya, sampai Kata Ibn Hajar, kalau dia menukil hadis itu dari kitab yang muktabar, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak apa-apa. Tapi kalau dia asal comot, asal dapat dia sampaikan, wajib pemerintah menurunkan orang itu dari mimbar. Nah, jadi kalau kita bicara sertifikasi ulama, harus ulama itu memang ada ada ketentuannya, hafal hadis, hafal karena kita terus terang cuma. Banyak orang nggak ngerti apa-apa, cuma tokoh di masyarakat lalu naik mimbar. Ngawur ngomong. aneh itu sering Ustaz, anak dengar ceramah kayak gini, ya Allah, mau gimana lagi? Ada yang ceramah khutbah Jumat sekedar ya sekedar membuat tidur yang hadir. Nah, padahal khutbah Jumat ini adalah sarana untuk membangkitkan umat Islam. Mimbar Jumat. Karena kalau kajian kayak gini, yang hajat kan yang udah benar, ya. Kalau kayak gini nih, anak-anak yakin antum udah pada benar, udah sholat, udah sholat. Tapi kalau Jumatan, itu sebagian nggak sholat, cuma Jumat dia sholat. Itu kesempatan untuk ngasih nasihat. Kalau ternyata yang memberikan nasihat ketika khutbah Jumat itu tidak mengenal. Eman-eman sama. Orang hadir Masya Allah datang ke masjid, datang di awal waktu. Tahu-tahu pas komat dia marah-marah. Kata dia, gimana nih masjid? Kok tidak benar ini? Baru pertama saya lihat masjid nggak ada khutbah ini. Pak, sudah selesai khutbah. Dia tidur, baru datang tidur. <laughs> Sampai koma jemaah. Nah, ada subhan. Makanya tadi kalau bicara sertifikasi ulama, sebenarnya anda lihat itu penting. Cuma siapa yang memberikan sertifikat. Itu harus dipikirkan. Kalau tidak nanti ada kezoliman. Ada kelompok-kelompok tersendiri yang menguasai umumnya. Sehingga ada pemboikotan para ulama yang seharusnya dia menyampaikan tidak. Ya, kita doakan kembali jamaah. Antum melihat ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sesuai. Anak sama anak juga melihat ada yang tidak sesuai. Apa kata Nabi Alaihissalam pesannya? Kalian ingkari dengan hati kalian. Ingkari. Kalian bisa menyampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Tidak dengan berkuar-kuar di mimbar. Antum kalau ceramah di sini tentang pemerintah, saya jelek, oh pulang nggak benar, ambil kebijakan seperti tidak tepat, ini macam-macam. Apakah antum memberikan nasihat atau antum melampiaskan emosi antum? Antum sedang melampiaskan emosi antum. Imam Syafi'i, imam yang ngerti agama. Beliau itu berpesan kepada orang yang mau ngasih nasihat dia. Ta'ammadni binus bin firad وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح Anak kok sering lupa dengan bait yang kedua. Tapi artinya kata Imam Syafi'i, kau kalau mau ngasih nasihat aku, tolong kasih nasihat aku sendirian, aku nggak ada orang. Kalau kau mau ngasih nasihat sama aku, kasih nasihat aku ketika tidak ada orang. Jauhkan aku dari ngasih nasihat di depan orang. Sesungguhnya fa'inna nusha amaman nasihat. Nasihat itu di depan orang itu, itu bukan nasihat, itu pelecehan. Maka jangan marah kalau aku tidak mendengarkan nasihat. Wajar saja. nih Terus terang sebagai manusia, kalau tahu-tahu ada yang berdiri ngangkat, usap. Macam-macam oh, dia tunjuk usah. Kira-kira anak terima nggak nasihat dia? Dia tidak memberikan nasihat. Dia menjawab. Kalau kamu mau kasih nasihat nanti ustaznya turun dari mimbar, ustaz ana ada perlu ustaz sama ustaz. Itu insya Allah ustaz akan dengerin, iya, akan dipertimbangkan. Kalau kau sudah sampaikan, ternyata orang yang tidak mau mendengarkan, selesai tugasmu. Kita tidak akan bisa merubah orang dari keburukan jadi baik. Kita hanya bisa memberikan arahan kepada dia. Siapa yang bisa merubah dia? Allah. Allah yang punya. Hadza wallahu a'lam Jadi ada banyak kebijakan-kebijakannya yang mungkin tidak tepat dan salah Apakah mentaati peraturan sekolah termasuk mentaati ulil amri? Padahal di sekolah tersebut dikepalai oleh orang kafir. Dan apakah ketika melanggarnya maka kita berdosa karena tidak mentaati pemimpin? Anda rasa ini. Peraturan-peraturan di sekolah kan pemimpinnya tetap pemimpin yang paling atas. Ketika antum jangan itulah jemaah. Anak-anak ini memang nggak suka mentaati aturan sekolah. Kita dulu di pesantren, Masya Allah, kita punya sahib-sahib kalau malam hari itu loncat pagar. Loncat pagar. Jangan ngomong. Nanti balik. Ini karena tidak ada penanaman bahwasanya kau taat kepada aturan. Itu taat kepada Allah subhanahu Ketika aturannya tidak bertentangan dengan syariat kita bicara. Kalau sudah aturannya kemaksiatan, afwan. Antum nggak boleh taat. Kalau taat malah antum dosa. Malah kamu nggak boleh taat. Tapi kalau aturannya baik kalian taat. Masya Allah. Ini persen banyak kayaknya anda lihat yang berkesesuaian dengan dengan materi. Bagaimana sikap kita bila pemerintah menggusur tanah kita? dan diganti dengan harga murah. Kalau kita diam saja, apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Mumtahana ayat 8? Al-Mumtahana ayat 8. Kalau kita diam saja, apakah tidak bertentangan? Ayat 8 itu mengatakan innama yanhakum 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallu. Enggak hmm. kayaknya. Di situ berkaitan dengan orang-orang yang memerangi agama. Bukan urusan tanah. <laughs> Nah, jadi kalau antum dikatakan di sini bagaimana diganti dengan yang harga murah, itu kan ganti rugi namanya jemaah. Ganti rugi antum, nggak untung. Kalau ganti untung ya antum dapat untung ya harus rugi. Nah, benar. Memang istilahnya benar ganti rugi itu benar. Ya. Makanya banyak orang yang tidak untung ketika kayak di Masjidil Haram, orang-orang yang digusur itu itu ganti rugi. Mereka digusur dikasih tanah yang lebih mahal, yang lebih bagus, tapi tetap mereka rugi. Karena seharusnya mereka dekat dengan Masjidil Haram. Tapi sudah diterima hal itu. Apalagi pemerintahnya, alhamdulillah antum dikasih ganti. Kalau nggak dikasih ganti, tetap antum wajib taat. Itu saja. Kita jadi nggak ada berontak-berontak itu saja. Nggak ada. Tenang hidup itu jamaah. Iya, Ustaz, yang nggak digusur tenang. <laughs> Allah, Allah alam jemaah itu itu itu yang mana ketahui. oh, ini banyak pertanyaan yang sebenarnya lagi lagi heboh. Ya. ya anak-anak, kayaknya ada hal-hal antum belajar. Antum jangan sibuk dengan hal-hal konflik yang membuat antum tidak baca Quran. Kadang-kadang di grup-grup itu terjadi debat jamaah. Ini debat, ini debat hampir satu jam. Yang lainnya cuma nonton. Yang lainnya nggak baca Quran, nonton itu. Yang nulis juga nggak baca Quran. Maka tatkala antum melihat ada sesuatu yang membuat hati antum antum nggak senang baca Quran, baca kitabullah, dekatkan diri sama Allah. Maka dalam masalah fitnah ini banyak fitnah yang terjadi. Kalau fitnah itu datang, nggak ada yang tahu kecuali para ulama. Maka ya para masyaikh memberikan nasihat untuk diam dan sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Antum belajar terus ya. Set kegiatan apa saja yang perlu kita lakukan untuk dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah. Sholat berjamaah. Itu yang pertama. Sholat berjamaah kalau dijaga, Masya Allah. Yang kedua, berikan hak-hak saudara. Apa haknya? Ya enam yang disebutkan nama Nabi Alaihissalam. Idza laqitahu fasallim alaih. Ini kegiatan. Kau berjumpa salam. Kita kan salam sama yang kenal cuma-cuma. Kita yang di masjid nanti lihat antum. Antum cuma salam sama yang kenal. Gak kenal. Hmm. <laughs> Assalamualaikum dia muslim. Ida laqitahu fasallim alaih. Assalamualaikum. Dan tawarin lagi mampir ke rumah. <laughs> Antum assalamualaikum itu hak dia. Assalamualaikum. Ini ukhuwah syukur. Kata Nabi SAW, La tadkhulul jannah hatta tahab. Kalian tidak, hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syaratnya iman. Wala tu'minu hatta tahab. Kalian tidak akan mencapai tingkatan iman kecuali kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak kalian aku kasih tahu amalan yang kalau kalian lakukan, lakukan kalian akan saling mencintai afshus salam bainakum sebarkan salam di antara kalian do idza laqita sallim alaih yang kedua wa idza marida faudhu. kalau sakit dikunjungi kita nih kalau sahib yang sakit itu miskin, aduh afwan, anak lagi ada urusan. Coba yang sakit orang kaya, ngantri yang kunjungin. Ini ukhuwah yang perlu diperbaiki. Wa ila da'aka fa'ajibu. Kalau diundang, khususnya undang pernikahan, kau wajib mendatangi. Ini kewajiban kalau tidak butuh safar jemaah. Kalau mak bilang kau butuh safar keluar kota maka tidak wajib. Tapi kalau tidak butuh safar dan kau tidak ada halangan kau datang. Selama tempat itu tidak ada kemaksiatan. Yang keempat, wa ila atasa fahamidallah itu. Kalau dia bersih. Dan dia mengatakan Alhamdulillah doakan dia. Kita di warung mamanya ada satu bersih. Mengatakan Alhamdulillah. Kau katakan Ya Rahamukallah. Itu hadiah. Ini sampai ada seorang alim ulama lagi di lagi di danau atau di laut. Dia lagi mancing. Dia dengar ada yang mengatakan yang bersih dan mengatakan Alhamdulillah. Di pesisir. Dia dayung itu kapalnya sampai ke pesisir cuma untuk mengatakan ya rahamukallah. Kata sohibnya, engkau dayung dari sana. Cuma untuk mengatakan ya rahamukallah. Iya, siapa tahu doanya dia mustajab. Ketika dia mengatakan Ya dikumullah wa yusri alakum. Oh ya. Ini ukhuwah yang dijaga. Kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ringan. Kemudian wa idza tansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat sama engkau, kasih dia nasihat. Sebenarnya Islam itu tidak kenal penipuan. Kenapa? Karena man wasyana balaysa Kata Nabi alaihi yang menipu bukan dari umat Islam. Jadi Islam itu sebenarnya tidak kenal dengan penipuan. Ini dalam hal perdagangan, jual beli, apapun saudara kita minta nasihat, Mas saya mau beli tablet, Mas. Ini gimana tabletnya, Mas? Nggak ada di Bali yang lebih bagus lagi. Anak kasih harga murah. Bohong nih, Banyak yang lebih bagus. Cuma hidup ini. Sebagian orang temannya datang, dia kenal sama sahibnya. Kenal sama sahibnya, datang mau beli motor, mamanya dia jual motor bekas, sahibnya datang. Mas aku mau beli motor kok tertarik sama yang ini mas tadi. Oh jangan, nggak bagus barangnya. Nanti kalau aku dapat yang bagus, aku kabarin. Masya Allah, jazakallah khair. Kok orang yang baik, Masya Allah. Datang orang kedua nggak kenal. Mas, Gimana motor ini? Masya Allah. Baru karena dia kenal. Padahal innamal mu'minuna ikhwah kita tuh saudara, kenal ya kenal saudara. Dia minta nasihat tanya sama kau gimana motornya ini. Kalau jelek katakan jelek. Ini motornya kurang bagus, tapi harganya milih. Mungkin harus diperbaiki ini dan itunya. Itu nasihat. Itu ukhuwah akan terjaga jemaah. Banyak orang jual bawang, jual kentang. Masya Allah, atasnya itu bagus-bagus. Ya, mak. Sampai rumah bawahnya kecil. Dia merasa muslim. Laisa minna. Man ghasya fa minna. Yang nipu bukan dari golongan kami. Karena apa? Hak seorang muslim itu kau harus kasih nasihat. Kau tahu dia butuh, kau kasih nasihat. Kemudian wa iza mata fasyajiyah. Kalau dia mati, antarkan ke jenazah, antarkan jenazah. Dan ini perlu jamaah, mengantarkan jenazah orang meninggal, apalagi sholat dia dapat pahala apa? jamaah apa udah capek jamaah terakhir sudah di jamaah. Baik, mengantarkan jenazah di sebagian negeri jamaah itu sholat jenazah dikasih amplop. Iya, di beberapa daerah kota besar Jakarta itu ada teman masya Allah. Cerita teman ini ada salah satu eh, teman ngaji kita saat meninggal dunia itu masjidnya full yang nyolatin. Itu orang tetangga-tetangga masjid, masya Allah, orang kaya dari mana yang meninggal? ini? Karena menurut dia, dia akan bayar setiap orang yang sholat. Jadi kalau orang kaya yang nyolatin semakin banyak. Padahal tidak itu hak saudara kita. Kok antarkan dia, kau sholatin dia, kau akan mendapatkan pahala. Pahala apa? Masya Allah, anak, anak dapat baik. Yang eh, dari yang anak sampaikan, anak lupa. Baik yang disampaikan Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan ta'ammadni binusrika finfiradi wa jannibni nasiha fil jama'ah fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima' wa wa in wa idza wa id khalaftani wa in khalaftani wa 'asaita amri wa 'asaita qawli fala tajza idza lam yang artinya kau kasih nasihat aku ketika aku sendirian hindari memberikan nasihat kepada aku di depan jamaah Sesungguhnya memberikan nasihat di depan orang itu salah satu bentuk pelecehan dan aku tidak akan ridho mendengarkannya kalau engkau tidak nurut sama aku. Dan engkau bermaksiat engkau durhaka atas apa yang aku minta kepadamu, maka kau jangan marah kalau aku tidak mendengarkan nasihat. Tuh kayak gitu. Ini ucapan saya Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, anak akan kasih hadiah kepada peserta paling tua. Nah, mana yang paling tua? Angkat tangan, angkat tangan sebut umurnya nggak apa-apa. Nanti kita cari yang lain yang lebih tua. Berapa? 45, Masya Allah. 45. Di atas 60. Berapa? 67. Ada yang di atas 67? Berapa, Abah? Berapa, Bapak? 70. Insya Allah. 77 jemaah. Insya Allah. Kayaknya yang 77 dapat jemaah. <laughs> Iya, Tapi yang terakhir untuk yang paling jauh. Insya Allah. Yang paling jauh angkat tangan. Jangan bilang saya dari Jakarta Ustaz. Lagi liburan. <laughs> nah. Dari mana? Tabanan. Tabanan. Singa Raja. Jauh mana Singa Raja Mata Batu?